Kemudian tentang apa lagi ini? Tentang Mahdi Al-Muntazar. Nah, Mahdi Al-Muntazar. Ini ikhwan, jadi penyelewengan mereka pertama dari rukun iman tadi beriman dengan Al-Qur'an jelas kitabullah menyeleweng. Kemudian dalam masalah apa lagi keimanan, ya taqiyah. Kemudian masalah hari akhir, alamat sa'ah mereka menyimpan dalam masalah Mahdi ini. Kata mereka Mahdi itu ada keturunan dari Hasan Al-Askari itu, Muhammad bin Hasan Al-Askari semua keluarganya itu dan para imam yang menulis pada saat itu keturunan dan dari keluarga para rasul sendiri yaitu Dekuwa angka Asari itu dari kabilahnya menulis itu siapa saja yang lahir maka ini tidak ada dalam sesilanya jadi itu semuanya adalah apa istilahnya ini tipuan saja yang mereka lakukan nah ada wujudnya manusia yang mereka katakan al-mahdi itu nah dan banyak pula orang yang mengaku sekarang saya Mahdi atau dia gurunya Mahdi bagaimana jawab antum katakan, kalau Mahdi sudah ada pasti Dajjal sudah keluar. Kalau Dajjal keluar, Isa sudah turun. Karena tiga dari alamat itu disebutkan dalam hadis, jadi saling beruntun, nggak ada jangka waktu. Jadi ini konsepnya untuk bagaimana menilai kebohongan orang-orang mengaku gurunya Mahdi ini Mahdi semua Mahdi. Itu. Kalau Mahdi datang, Dajjal keluar, Dajjal keluar, Isa turun. Nah, sekarang Mahdinya orang Arkam, Mahdinya orang Syiah. Sudah ratusan tahun nggak keluar keluar, belum juga datang Dajjal kan? Bukan berarti Dajjal itu bukan artinya menunjukkan Mahdi mereka itu bukan Mahdi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis Mahdi yang akan datang itu adalah dari keturunan Hasan bin Ali, bukan dari keturunan Hussein bin Ali. Orang Syiah mengatakan dari keturunan Hu, Hussein bin Ali. Jelas pertentangan sekali. Disebutkan dalam hadis dia itu akan datang di bayan nanti di Ka'bah. Di, di Ka Sekarang dia bersembunyi katanya di gua Samura orang-orang Iran di sana. Ini menunjukkan kebatilan apa yang diyakini oleh orang Syiah. Bercinta dengan Mahdi ini halaman 3 apa nih? Halaman 35 dan 41. Halaman 35 dan 41. Ya menanti kedatangan Imam Mahdi untuk bersama-sama membalas dan membasmi para perampas kekuasaan. Jadi ada lagi nanti akidah mereka raja'ah namanya. Artinya kalau Mahdi sudah keluar, semua musuh-musuh orang Rafidah itu dihidupkan kembali. Mulai dari Khalifah Rabi' Ali menjak Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian para penguasa berikutnya dan orang yang memberi bawah kekuasaannya akan dihidupkan kembali, dibunuh oleh Mahdi ini semua. Ini keyakinan mereka. Jadi antara prinsip dan dalam ideologi mereka ialah bila suatu saat nanti Imam Mahdi telah bangkit, yaitu imam mereka yang ke-12, yang menurut mereka saat ini sudah hidup dan sekarang menanti saat kebangkitannya, revolusinya agar mereka ikut andil bersamanya menjalankan revolusi tersebut dan bila mereka menyebutkannya dalam buku mereka disebut ajalallahu farjahu artinya semoga Allah cepat mengeluarkannya ini disebutkan oleh mereka nah. jadi mereka Tatkala Imam Mahdi ini telah bangkit dari tidurnya yang amat panjang yang telah melebihi berapa? 11 abad, 100 1100 tahun sampai sekarang. Belum keluar Imam Mahdinya ini. Ya, memang tidak ada Imam Mahdinya itu. Karena lelucon saja begitu. Mereka bikin. Allah akan menghidupkan kembali seluruh penguasa umat Islam yang selalu yang bersama-sama para penguasa, ya. Telah lalu bersama para penguasa yang ada pada masa kebangkitannya terutama yang mereka sebut dengan al tuh buat togut. Itu siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Ini keyakinan mereka kalau Mahdinya yang muncul itu bukan Dajjal pertama sekali dibunuh, enggak. Siapa? Menghidupkan kembali Allah menghidupkan Abu Bakar dan Umar sebelum di, dihisab di akhirat para hamba-hamba ini menurut orang-orang Rafidhah itu ada akidah raja'ah namanya. Semua mereka akan hidup dulu sebelum hidup di akhirat. Jadi berarti apa? Berapa kali manusia ini berbangkit orang Rafidhah? Ini keyakinan yang paling batil sekali bahwa manusia ini akan hidup sebelum hari kiamat. Akan dibangkit terlebih dahulu. Ke dunia kembali, bukan nanti di akhirat nih. Ini menurut keyakinan orang itu Jadi, jadi untuk membunuh dan memusnahkan setiap 500 orang secara bersama-sama. Hingga akhir ia genap membunuh sebanyak 3.000 penguasa Islam sepanjang sejarah. Dan hukum ini terjadi di dunia sebelum kebangkitan terakhir mereka. Jadi sebelum di akhir, di akhirat kelak di hari kiamat. Dan kemudian setelah mereka semua mati serta binasa terjadilah kebangkitan terbesar. Kemudian manusia masuk surga atau neraka. Surga bagi keluarga Nabi dan setiap orang yang memiliki keyakinan demikian ini tentang mereka dan mereka bagi neraka bagi setiap orang yang tidak masuk kelompok Syiah. Ini pemahaman orang Syiah. Dikeyakini apa? Seluruh orang yang tidak berada di dalam mazhab Syiah sebelum terjadi hari kiamat akan hidup lagi ke dunia ini untuk di apa? Dikisos, dibunuh oleh Mahdi. Ini pemahaman orang-orang Syiah yang bah, yang batu sekali. Kemudian juga bercerita tentang Mahdi dia di halaman 41. Ya. Bersama datangnya Al-Mahdi, Al-Qur'an yang asli akan kembali. Ini perkataan mereka. Jabir Al-Ju'fi meriwayatkan dari Abu Abdullah. Siapa Jabir Al-Ju'fi ini? Kata Abu Hanifah. Orang yang paling pembohong ditemui oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Mengatakan dari Abu Abdullah ia berkata bila telah bangkit Al-Qadim yaitu sang penegak eh, eh, ya, Al-Qaim ya Al-Qaim itu penegak maksudnya Mahdi mereka keluarga Muhammad ia akan mendirikan pertendaan guna mengajarkan Al-Qur'an yang asli sebenarnya kala diturunkan. Bahkan terbalik sebetulnya. Maka kenapa terbalik? Rasulullah SAW mengatakan apabila hari kiamat telah datang, ciri-ciri kiamat datang, Al-Qur'an ini akan diangkat oleh Allah Menurut orang Syiah malah baru mau diajarkan pada manusia. Itulah mereka ini pokoknya serba pokoknya alusuna disalahi dalam segala hal. Nanti akan kita contohkan-contohkan. Semua mereka salah dalam segala hal. Gitu. Kalau alusuna begini kita tidak lawan. Dilawannya kita. Selawan dari apa yang paham alusuna. Gitu. Rasul mengatakan bahwa Allah akan mengangkat Al-Quran ini dari dada-dada penghafal Al-Quran dan dari yang mushaf sendiri tidak akan antum temukan tulisan nanti sebelum hari kiamat. Orang Syiah berkeyakinan baru mau diajarkan pada umat manusia. Lazimnya pun apa ini? Maka berarti orang-orang Syiah sekarang pun berada masuk neraka karena mengamalkan Al-Quran yang benar. Imam-imam Syiah pun sendiri berada masuk ke dalam neraka karena nggak pernah belajar Quran yang benar. Karena Al-Quran benar baru barang siapa-siapa baru dibawa Mahdi nanti. Nah inilah. Ini pertentangan dengan apa? Sabda Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq. Akan senantiasa satu golongan dalam umat itu berada dalam kebenaran. Zahirina alal haq. La yadurhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak pernah menyalahi apa membuat mereka uh, apa namanya uh, gentar atau mundur diri dari orang-orang yang menentang mereka atau orang yang menghina mereka. Ini bertentangan sekali. Dan sabda Rasulullah SAW, La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Selalu ditolong oleh Allah. Di balik mereka setelah mendengar Rasulullah SAW, manusia ini dalam kebatilan senantiasa. Karena nggak ada kitab Al-Quran menurut mereka. Walau satu huruf, satu huruf saja nggak ada mirip dengan Al-Quran yang asli menurut mereka itu. Ini mereka katakan satu huruf saja nggak mirip. Kapan ini datangnya Al-Mahdi? Nanti yang bawa Al-Qurannya asli. La ilaha illallah. Di manusia ini? Mati dalam kekufuran sepanjang masa. Termasuk imam-imam syiah sendiri karena nggak punya al qurannya asli. Nanti akan dibawa oleh imam yang baru datang gitu. Nah, ini menunjukkan kekolotan mereka dalam berpikir. Kesesatan mazhab yang mereka anut. Jadi kata Al-Ju'fi yang kazib ini, yang kazab ini ya, kata ini, kata Imam Mahani. bukan kita ini yang mengatakan seperti itu. Imam Hanifah yang semasa dengan rujuk ini. Ah, al yang asli sebagaimana kala diturunkan. Sehingga mushaf tersebut akan terasa sulit bagi orang yang telah menghafal Al-Quran. Nah, ini katanya dia. Yaitu penghafal Al-Quran telah disatukan oleh Utsman bin Affan. Sebagaimana yang ada pada zaman Ja'far As-Siddiq. Karena mushaf tersebut berbeda susunannya. Abdullah bin Ajlan meriwayatkan dari Abu Abdullah. Ini maksudnya riwayat-riwayat orang Syiah ya. ya. Ia akan menghakimi manusia dengan hukum Nabi Daud. Nah, dengan hukum Nabi Daud lagi. Bukan hukum Nabi Nabi Muhammad. Kenapa hukum Nabi Daud? Karena memang Syiah siapa yang mencetuskan tadi? Orang Yahudi, orang Yahudi. Oleh sebab itu buku yang dikarang oleh Syekhina Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang menyatakan di situ bagaimana kemiripan keyakinan orang Syiah dengan keyakinan orang Yahudi. Bajhul majhud bi musyabahatil rafidah lil yahud itu kalau nggak salah judulnya. Jadi kemiripan agama orang Rafidah, orang Syiah itu dengan akidah orang Yahudi. Sekadang Yahudi ingin melakukan apa? kerajaan Daud kan? Mereka menggali di bawah Masjid Al-Aqsa itu mereka berkeyakin di sana ada istana Daud yang tertimbun begitu. Mereka menggali-gali terus. Kan? Sedangkan sabda Rasulullah SAW, apabila Isa turun, dia berhukum dengan apa? Hukum Al-Quran. Kan disebutkan kan? Isa alaihissalam apabila turun nanti berhukum dengan hukum Is. Ini enggak, berhukum dengan hukum Daud ini mahdinya. Ini jelas batil ini. Jadi Mahdi mereka tunggu dulu apa? Dajjal sebetulnya. Jadi kata mereka, Mahdi mereka itu apabila datang membawa Al-Qur'annya asli dan mengembalikan manusia ini kepada ya uh, hukum Daud, Nabi Daud. Inilah bentuk-bentuk ya yang mengetawa, membuat orang-orang tertawa dengan pemahaman orang-orang Syiah ini, ya. Kemudian kita kembali eh, tadi tidak berbicara tentang masalah apa tadi? Uh, Al-Mahdi Muntazar. itu akidah Al-Muntazar. Sebetulnya akidah semuanya tentang Mahdi tadi kita katakan bahwa alusunnah wal jamaah beriman dengan al-Mahdi tetapi dia dari keturunan dari Hasan bin Ali katakan Rasulullah SAW dan namanya mirip dengan nama Rasulullah SAW dan nama bapaknya mirip dengan nama bapak Rasulullah SAW. Tetapi ya dia itu disebutkan dalam hadis ketika akan datangnya hari kiamat itu dia berada di Madinah. Dia kerusakan begitu sudah merajalela larilah dia ke ke Mekah. Nah, ketika di Mekah orang ingin membunuh dia, ditenggelamkan oleh Allah dalam perjalanan ke Mekah, sebutkan riwayat itu. Dan nanti orang akan membiaknya di indal makam itu di sisi makam Ibrahim. Ini di akidah usul. Dan banyak pembahasan tentang Mahdi ini barangkali dalam kalian pertanyaan lain perlu saya bisa diterangkan tentang alamatus sa'ah. Al-Kubra tentang cici alamatus sa'ah kubra ada turunnya Mahdi. Tetapi apabila Mahdi itu kalau keluar, setelah itu akan muncul dah Dajjal. Dajjal telah turun, Isa turun. Jadi kalau ada orang mengaku sekarang Mahdi di Indonesia, ya itu mustahil karena tempatnya di di Mekah. Begitu. Karena baru-baru ini banyak juga kan aliran-aliran mengaku imam-imam mereka sebagai Mahdi. Nah, di antara akidah yang berikutnya ada Ar-Raja'ah. itu yang kita katakan tadi itu kembalinya semua umat manusia untuk dihukum di hadapan Mahdi. Sebelum hari kiamat. hidupkan kembali semua, mulai dari musuh-musuh Syiah semua. Awalnya adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ini disebutkan dalam halaman berapa? 38 dan 43. Ya. Ideologi Raja'ah dan pembantaian 3000 kaum Quraisy. Ini menurut orang Syiah. Agar Anda memahami tentang ideologi Ar-Raja'ah langsung dari buku mereka yang terpercaya saya akan sebutkan untuk Anda ucapan Syekh eh, Sekte Syiah Abu Abdullah Muhammad Muhammad An-Nu'man. Ini dalam bukunya berjudul eh, Al-Irsad fi Tarikh Hujajillah Al-Ibad. Ya, Al-Fadhil Syamsa meriwayatkan dari Muhammad ini riwayatnya begini, akan diseru dengan nama Al-Qaim. Imam mereka yang ke-12 mereka yakini telah lahir lebih dari 11 abad yang silam, ya. Dan ia belum mati karena ia akan bangkit dan mengadili, akan diserbu dengan nama, akan diseru dengan nama apa namanya? Akan diseru dengan nama pada malam 23 dan ia akan bangkit pada hari Asyura. Jadi terjadi ini pada tanggal 10 Asyura menurut mereka. Seakan-akan sekarang ini aku dapat melihat ia pada hari ke-10 bulan Muharram tersebut. Yaitu sedang berdiri tam, eh, antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Malaikat Jibril berada di sebelah kanannya sambil menyeru, "Baiatlah untuk Allah." Ya. Berbaiatlah untuk Allah katanya. Ini keyakinan orang-orang Syiah tentang Mahdi mereka. Disebutkan dalam sebagai riwayat bahwa ia akan berjalan dari Mekah hingga tiba di Kufa dan ia singgah di kota Najaf kita ini. Jadi, jadi dari Mekah dia akan pergi ke Nah, jadi sebetulnya kota suci mereka itu Najaf itu mereka sucikan sekali. Bahkan berhaji ke sana lebih afdal daripada haji ke Mekah menurut mereka. Juga meriwayatkan dari Abu Sa'di banyak sebetulnya riwayat-riwayat ini. Sebetulnya kita nggak apa namanya geli kita membacakan riwayat-riwayat seperti ini nggak nggak masuk akal gitu. Seakan-akan aku melihat Al-Qaim alaihissalam sedang berada di Najaf, kota Kufa. Ia datang dari kota Mekah dengan iringi oleh 5000 malaikat. Malaikat Jibril di sebelah kanannya, malaikat Mikail di sebelah kirinya. Sedang kaum mukminin, mukminin di depannya dan beliau mengutus pasukannya ke berbagai negeri. Inilah kebohongan-kebohongan Syiah tentang Al-Mahdi tersebut. Jadi mereka mengatakan bahwa seluruh nanti umat manusia ini akan dihisab. Ya. Ini diwakilkan dalam riwayat lain disebutkan Abdullah dari dia menuturkan, bila Al-Qaim, Al-Qaim maksudnya Al-Mahdi, dari keturunan Nabi Muhammad telah bangkit, ia akan membangkitkan 500 orang dari orang-orang Quraisy. Kemudian ia akan memenggal leher mereka. Kemudian ia akan membangkitkan 500 lainnya. Kemudian memenggal leher mereka juga. Kemudian membangkitkan 500 lainnya. Hingga ia melakukan hal itu sebanyak enam kali. Aku pun bertanya, apakah jumlah mereka mencapai sebanyak ini? Ia merasa keheranan akal hal itu. Karena Kulafa ar rashidin dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seluruh penguasa umat Islam hingga zaman Ja'far As-Sadiq tidak sampai sebanyak itu. Juga tidak sampai satu persennya. Ja'far As-Sadiq menjawab, ya dari mereka dan juga dari pengikutnya. Ini menunjukkan kebohongan itu sendiri ada dalam riwayat ini, ya kan? Bagaimana ketika itu dia mengatakan 6000 berapa? 6 kali ya? 6 kali 500 6000. Dan muridnya malah kadang-kadang saat itu dia tiba <laughs> pikiran sehatnya katanya. Bagaimana nggak sampai sejumlah begitu penguasa-penguasa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah termasuk Khalifah Rasidin. Ah, jalan keluarnya apa? Termasuk pengikut-pengikut mereka. Loh, pengikut-pengikut mereka juga lebih dari itu. Ya kan? Ini menunjukkan kebohongan-kebohongan yang mereka bikin dalam buku-buku mereka tersebut. Ini ya, maskilanya ini buku mereka ini. Kenapa nggak bisa dibuka gini? Oh iya, ini. alhamdulillah. Nanti akan kita cuplikan dari buku mereka. Itulah bentuk-bentuk kebohongan mereka tentang Raja'ani bahwa mereka keyakinan Raja'ani sama sekali nggak ada sama sekali Kemu, apa namanya yang menunjukkan kebatilan sekali akidah bahwa seorang orang ini akan hidup kembali sebelum dihisab di akhirat ke dunia ini menurut mereka. Jadi Abu Bakar dan Umar disalib, dipotong, eh, di, di sebatang pohon. Ini disebabkan oleh Ar-Raja'ah dan pengadilan para penguasa kaum muslimin merupakan bagian dari ideologi dasar kaum Syiah. Tidak mengheran bila ulama mereka yaitu Said Al-Mutadhaw penulis buku ya yang sekali saudara kandung Asyarif Rodi yang mencair kitab Nahjul Balaghah yang kemungkinan saja mencapai ini ada kitab Syarh Ajul Balaghah di sini menyerukan bahwa yang mungkin saja mencapai sepertiga kitab usulnya itu setiap bagian yang mengandung celaan dan kritikan pada para sahabat Said Murtado ini berkata dalam bukunya ya bahwasanya Abu Bakar dan Umar akan disalib di sebatang pohon pada hari tersebut yaitu pada masa Al-Mahdi itu yaitu imam mereka ke-12 yang mereka sebut sebagai al-qaim penegak dari keluarga Muhammad dan pohon tersebut sebelum penyalipan dalam keadaan hijau dan segar. Nah, ini bayangkan aja. Dan akan menjadi kering sesuai penyalipan. Bentuk-bentuk kebohongan mereka itu membuat suatu hal yang hulu sekali gitu. Pertamanya hijau setelah disalib itu langsung kering pohon tersebut. Ini ya cerita-cerita ya akan lebih baik lagi cerita dongeng apa namanya ini oh, dongeng apa yang di Jawa yang terkenal ini dongeng apa namanya tentang raksasa-raksasa itu ya akan lebih baik daripada apa yang mereka katakan dalam kitab mereka ini karena bohongnya itu ya bahkan karena tidak masuk akal sama sekali itu walaupun ini dongeng ini kadang-kadang ada juga masuk akalnya kadang-kadang ya kan tapi walaupun itu dongeng yang namanya kebohongan nah ini begini isi kitab mereka itu penuh dengan kebohongan-kebohongan ya bahkan isi intinya itu adalah memusuhi para sahabat itulah sedikit tentang bagaimana akidah syiah ya sebetulnya kita katakan tadi hanya ringkasan cuplikan singkat saja kalau antum bilang mulai dari cara beruduk kita akan katakan bagaimana bentuk syiah itu beruduk syiah beruduk mereka tidak cuci kaki tapi mereka lap begini saja basahkan tangan mereka lap sini ini saya tidak cerita dari buku mereka, saya lihat dengan kepala anak sendiri gitu. Karena anak pada tahun terakhir ini um, menjadi pemandu haji di Bikot Mir Ali. Dan itu kita lihat sendiri, mereka beruduk itu, Dilap saja begitu, karena itu mereka tidak cuci kaki. Jadi uduk mereka tuh nggak sah dan sholat mereka selama-lama nggak pernah sholat mereka. Hanya dilap di punggung telapak kaki begini, begini aja, basahkan sedikit begini, tiga jari begitu atau empat jari begini aja. dah itu sholat mereka. Dan yang aneh lagi, kalau sholat berjemaah bagaimana mereka sholat berjemaah? Yang mengomando sebagai anak antum upacara. Jadi imamnya itu mungkin anak kecil atau siapa saja berdiri di samping tiang-tiang ini dan imamnya di sana baca ayat. Nanti kalau dia Allahu Akbar itu tidak imam yang baca siapa? Ini yang ini nggak sholat, tapi dia ngomando toh. Itu lihat dengan kepala saya, dia nggak cerita yang lain. Ini kelihatan kepala saya sendiri gitu. Di berali itu. Saya panggil teman-teman, syuf ini orang si lihat sholat. Jadi ngomando berarti kita upacara itu sendiri. Dia nggak salat orang yang Allah kebarin sama Allah meminta Allah akbar itu dia nggak salat, dia memandotok. Ya lainnya salat. Gitu. Itu model mereka salat. Kalau wuduknya mereka seperti tadi itu. Dan juga mereka tidak melipat tangan ke atas itu kenapa? Karena mereka berkeyakinan kalau Abu Bakar waktu sholat itu katanya meletakkan sonam itu di, di, di dadanya, jadi diapit begitu dia sholat begitu. Nah, karena itu mereka menyalahi alusinonya, tidak tidak perlu uh, eh, sedekap waktu apa mengangkat tangan gitu waktu melipat tangan waktu berdiri itu dan setelah selesai sholat apa kerja mereka itu menepuk-nepuk paha antum kalau lihat itu orang syiah menepuk-nepuk paha lalu begini begitu nggak nggak tahu dari mananya nama mereka apa itu nggak apa lelucon ini nggak tahu kita yang lebih aneh dan ini saya lihat sendiri ya itu mereka selalu bawa batu bulat satu atau tikar-tikar mereka itu di, di ujung di ujung di atas tempat tujuh itu selalu ada semacam kertas atau semacam apa saja karena mereka berkeyakinan salat, mereka itu tidak sah kecuali sujud di atas apa? Tanah korbala itu. Jadi mereka bawa batu. Itu saya lihat sendiri. Karena dia malu dengan saya mungkin setiap sujud dia keluarkan dari dari sakunya mau sujud diletakkan di itu dia sujudnya nanti sudah mau angkat sujud diambil lagi masukkan lagi dalam sakunya itu kerjanya terus dan ada kisah ini nggak tahu juga ada teman katanya dia mau sujud batu itu ditendang oleh teman ditendang oleh teman dia ngejar batu itu dalam keadaan mau sujud terus nyungkur gitu dan seperti itu kenyataan di Madinah itu. Dan kalau orang azan mereka tidak sholat ke masjid. Mereka pada keluar dari masjid. Kenapa? Karena mereka syaitan jadi keluar semua dari masjid. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apabila mendengar azan, syaitan itu kelari dari masjid. Mereka kalau antum lihat itu nggak ada yang mau ke masjid. Pas orang azan mereka pada umumnya keluar. Kalau ada yang sholat itu kita kaya tadi. Dan ini kejadian lagi waktu sholat di sholat di Madinah itu. Jadi dia tidak ikut imam. Kalau nggak sholat tarawih, gitu sholat terawih dia sholat ini pas sholat itu orang kan duduk terakhir ini dia berdiri dia berdiri sebetulnya dia sholat dengan kita itu enggak enggak sholat ya itu nggak sholat sama sekali dia takiyah saja nah ini kebetulan ini enggak paham mungkin pelajaran gurunya pas ini pas imam mau salam kan duduk terakhirnya dia berdiri lagi berdiri lagi habis sholat orang-orang berdiri itu kan melihat dia ini menggeram enggak paham dia mau nggak paham ini kan dihardi oleh orang badui kamu kalau nggak bisa sholat, kamu nggak muslim, keluar aja di masjid ini kata orang Badawi. Marah-marah orang Badawi. Jadi orang-orang awam muslimin tahu betul bahwa mereka itu dalam kebatilan. Dan juga waktu tawaf saya dengar dengan telinga saya sendiri itu mereka tuh syirik aja sih dalam tawaf apa? Ya Zainal Abidin. Mereka berdoa begitu. Itu dengar dengan telinga saya tidak, tidak boleh mengatakan dengan buku-buku mereka. Kalau dengan buku mereka kesyirikan itu sudah biasa sekali, banyak sekali. Dan ini memang didengar sendiri. Mereka meminta kepada imam-imam mereka itu. Nah ini agama Syiah itu. Dari sholatnya, dari akidahnya, begitu. Apalagi di sini nggak diceritakan tentang mut'ah ya. Tak diceritakan mut'ah. Nah, kalau cerita tentang mut'ah lagi, wah. Yang pada hakikatnya itu pelacuran. Inilah sebetulnya akidah-akidah Syiah itu kalau kita kupas, wah banyak sekali. Maka oleh sebab itu, dikatakan oleh pengarang dari awal kitabnya, tidak mungkin kita ini akan bisa bergabung dengan mereka. Kenapa? Jadi bergabung itu bagaimana bergabung? Kalau bergabung artinya kita harus mencaci Abu Bakar dulu, harus mengatakan Al-Quran itu tidak asli, harus paling ah, semua akidah mereka tadi, baru bisa bergabung dengan mereka tadi. Itu kan menurut mereka. Dalilnya apa? Kalau seandainya mereka betul ingin kembali kepada Al-Haq, pasti mereka tidak hanya gambar-gambar di dunia Islam yang alusunan jemaah tentang pendekatan pada syiah. Tentu mereka akan mengirim, membiarkan pula orang al-sunnah untuk berdakwah di Iran itu. Termasuk di kampus-kampus mereka menerangkan tentang akidah alusunah wal jamaah wal Ternyata mereka tidak pernah memberikan kesempatan. Ini menunjukkan kebatilannya. Takarrub antar syiah. Yang anehnya lagi, yang sempat disebut oleh Akhina Abdul Zain di akhir kitab ini bagaimana? Haraka ahraka Islam. Imam-imam mereka itu ingin melakukan pendekatan antara Sunni dengan Syiah. Ya, silakan antum baca sendiri di akhir kitab itu. Siapa orangnya? Yang kerjanya itu ya itu. Jadi sebetulnya yang gambar-gambar mereka ingin menegakkan syariat, syariatnya bagaimana ingin mereka tegakkan sebetulnya? Itu syariat Syiah dan Sunni itu menurut mereka akan digabungkan. Sama sekali tidak akan mungkin. Karena tidak ketemu sedikit pun antara Syiah dengan Sunni itu. Inilah bentuk-bentuk tadi sedikit kita kupas bagaimana pandangan mereka dengan Allah. Apalagi dengan gulu-gulu mereka terhadap imam-imam mereka. Dalam kitab hukumnya, uh, eh, itu yang karang oleh hakim itu mengatakan bahwa para imam mereka itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan para nabi-nabi yang diutus. Nah, siapa lagi? Ini dalam buku ini sendiri dikatakan bahwa imam-imam mereka itu mati kecuali ingin mereka sendiri mati. Keinginan mereka sendiri mati. Antum katakan. Ini sudah hulu bukan main-main, sudah syirik, sudah berlebihan, sudah bukan main. Kekufuran buku-buku isi mereka buku-buku. Jadi antum baca dalam bukunya bagaimana kegulu-guluan mereka tentang imam mereka, mengetahui hal-hal yang gaib. Rasulullah SAW dikatakan, "Kul inilah alamul gaibah." Ya. Kul law kuntu alamul gaibah, kul law kuntu alamul gaibah, Belas taqtatu min al-khairi wa ma Katakanlah Muhammad, kalau seandainya aku ini tahu hal-hal yang gaib, tentulah aku ini akan ditimpa oleh kebaikan yang banyak dan tidak pernah ditimpa oleh akan mendapatkan kebaikan yang banyak, tidak pernah ditimpa oleh kejelekan. Rasulullah di dalam contohnya saja, ketika kalung Aisyah hilang, pulang dari peperangan kan? Nah, repot sahabat, nah, eh, bersahabat berkeliling mencari kan? Nah kalau Rasulullah tahu yang gaib gimana? Udah Rasulullah aja langsung ambil kan? Kemudian peristiwa tentang difitnahnya Aisyah. Rasulullah kalau tahu yang gaib tentu akan menjawab langsung, oh nggak ada, enggak benar berita itu. Akan dikatakan kenapa Rasulullah lalu menunggu wahyu? Ya, Rasul. Tapi mereka katakan memang imam-imam mereka itu melebihi tingkatnya dari Rasul dan malaikat. Kalau beriman dengan malaikat lagi kita bicarakan, mereka memusuhi Jibril. Kenapa? Salah menyampaikan wahyu. Seharusnya kepada Ali disampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad SAW. Ini akidah orang Yahudi sendiri ini. Memusuhi Jibril itu. Banyak lagi kalau kita kupas pemahaman mereka, pelenceng-pelenceng mereka, hampir di setiap lini akidah alusunan wal jamaah itu mereka menyalahi akidah alusunan wal jamaah. Oleh sebab itu kalau mereka senyum-senyum di depan antum itu hanya takiyah. Maka awal yang antum tawarkan kalau memang senyum-senyum kamu coba sebutkan satu keutamaan. Bacakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba kamu baca. Jadi jangan karena kita tertipu melihat mereka kalau betul-betul mereka benar, ingin kembali kepada kebenaran. Karena kita bukan keluar di kebenaran, mereka yang keluar di kebenaran. Yang harus bersatu, mereka yang harus kembali kepada al-haq. Bukan malah kita diajak ke dalam pemahaman mereka. Ini barangkali yang dapat kita kupas pada kali kesempatan ini, tapi kita tadi mencoba untuk ingin memperlihatkan bagaimana uh, kita ingin perlihatkan kepada antum sedikit bagaimana apa namanya uh, isi-isi buku mereka. Sebetulnya kita kemarin usulkan kepada panitia kalau dapat cuplikan-cuplikan tentang film orang Syiah itu waktu beribadah mereka di hari Ashura itu. Mereka menyiksa badan, memukul-mukul, segala macamnya. Barangkali singkatnya itu saja yang dapat kita kupas kali ini tentang eh, apa namanya singkat tentang lamhah atau cuplikan tentang pemahaman orang-orang Syiah tentang Islam ini ya. Oleh sebab itu pengarang juga menyebutkan dari sini, sepertinya kasih sayang di antara sahabat itu buktinya. Di antara anak Ali bin Abi Thalib ya adalah bernama siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu ada cinta, cinta di antara mereka. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang orang Syiah itu. Kemudian dalam kalimat syahadat, orang Syiah juga menambah. Kalau antum ingin dengar azan mereka, azan tahiran itu, itu menambah azan yang dari azan kaum muslimin hayya ala khairil amal. Itu setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau setelah hayya ala salat atau hayya ala falah. Jadi nanti mereka tambah. Dan syahadatnya mereka tambah juga. Jadi uh, seperti di sini dikatakan bahwa asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammad wa anna ali waliullah. Itu mereka tambah yang lainnya. Ya, dua kalimat syahadat tidak cukup bagi ya bakal untuk masuk surga. Ya. Tapi mereka menambah. Seperti orang-orang sebelumnya, orang-orang apa namanya ini? Orang Arkom juga menambah syahadat ya kan? Menambah syahadat. Dan juga orang-orang Syiah menambah syahadat juga dan juga azannya itu disebutkan situ. Asyhadana Ali ah, hadis waliullah atau gimana? Tapi anak yang pernah dengar azan mereka itu ya hayya alal khairil amal itu sendiri mereka azankan itu. Ciri azan orang Syiah. Pokoknya mereka menyalahi apa saja yang dipahami oleh arusuna, Itu dasar man, apa mereka. Pasti mereka salahi semua. Begitu. Yang dipahami oleh sunnah jamaah. Maka jelas di sini diungkapkan katanya dia saya tidak mendapatkan imam mereka sendiri mengatakan saya menemukan setelah saya meneliti firqah-firqah dalam Islam katanya semuanya mungkin akan bisa bergabung kecuali Syiah, ya kan? Kan itu katanya. Syiah tidak mungkin katanya. Kenapa? Karena Syiah satu-satunya kebenaran. Syiah yang paling jauh sekali katanya. Disebutkan di sini oleh dia. Di sini dari poin terakhir ziarah makam Husain lebih utama dari haji ke Baitullah. Antum lihat di sini. Barang siapa yang ziarah ke makam Husain pada malam pertengahan bulan Syaban, malam Idul Fitri dan malam hari Arafah dalam satu tahun niscaya Allah akan tuliskan baginya pahala seribu ibadah haji. Masya Allah, seribu ibadah haji. Yang mabrur lagi, seribu ibadah umroh yang diterima dan akan dikabulkan baginya. Seribu doa yang berkenan dengan kebutuhan dia di dunia dan Kenapa kurang-kurang? Satu miliar aja sekalian. Ya kan? Masih kurang satu ribu. Ini ya Allah. Inilah kebentukan kebohongan mereka. Afdol menjarai kubur hamba ya. Kenapa? Mana lebih afdol Rasulullah daripada Husain? Hah? Enggak ada fadailnya seperti ini. Malah dilarang beribadah di kubur para anbiya oleh Rasulullah SAW. Ini bentuk kekebatilan sudah makus gitu. Mereka itu sudah terbalik cara berpikirnya itu. Inilah sama juga dengan orang-orang yang di sebagian tempat mengatakan ziarah-ziarah kubur kiai itu lebih afdol daripada ke Baitullah kan, daripada ke rumah Allah. Ini bentuk kebatilan yang mereka miliki. Ya. Sedangkan apakah betul itu kubur Kabala? Ini dalam Syekh Islam itu ya, dalam kitab Ilmu Rasul Husain dan juga menerangkan Allah alam di mana beliau dikuburkan yang jelas uh, ada juga yang menyatakan di apa di Mesir ada juga kuburannya kan al Husainiyah di dekat apa dekat Al Azhar itu kuburannya nggak tahu di mana kuburannya tapi Syekh Islam Timnya mengatakan yang kepalanya dikubur di Madinah kalau nggak salah dalam Syekh Islam Timnya mengatakan dalam berdasarkan riwayat bukan oleh Tabari dalam tarikhnya tapi melihat ini bahwa kemana keutamaan kubur Husain kubur Rasulullah SAW saja tidak sampai sebegitu Ya bukan berarti kita merendahkan Husain, Hasan dan Husain itu termasuk dua pemuda penghuni syurga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidah syabab ahli jannah. Sebutkan. Tapi di sini kita tidak gulu. Seperti mengutamakan kuburannya lebih abdul dari kebetulan seribu kali. Coba yang kan? Seribu haji. Jadi jadi Allah itu menunjukkan ini kebohongannya itu. Seribu kali haji lebih abdul. Seribu kali umroh lebih abdul. Jadi seribu umroh, seribu haji dapat oleh dia pergi kalau ziarah kubur Husain pada waktu itu. Coba bayangkan kebodohan dan pendustaan mereka. Kemudian juga mereka, kenapa itu afdol? Alasannya kenapa? Karena di antara yang berada di Arafah terdapat anak-anak hasil perzinaan. Adapun para perziarah ke makam Hussein, seluruhnya suci, tidak satupun anak hasil perzinaan. Jadi jawab pengarang sini bagaimana mungkin mereka menganggap semua orang Syiah suci dan bukan hasil perzinaan. Padahal zina yaitu menikah mut'ah sendiri mereka anggap merupakan salah satu ritual ibadah yang paling utama. Jadi mut'ah itu bagi mereka ada lagi fadwailnya itu seperti seperti tadi fadwail mereka itu. Di kekufuran ini macam-macam ini yang mereka miliki. Syiah bercerita tentang keyakinan mereka mengenai para sahabat Rasulullah ini sudah kita baca, sudah kita singgung tadi. Cuma yang belum sempat kita singgung seperti tadi itu mengutama mengoyong bulu mereka. Ini berkata nikmatullah. Ini kata kata orang Syiah ini syekh mereka, kitabnya Al-Munawar katanya, sesungguhnya kami kaum Syiah tidak pernah bersepakat dengan mereka ahlu sunnah dalam menentukan Allah, Nabi maupun imam, ya nggak pernah bersepakat. Sebab mereka ahlu sunnahnya mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang menunjuk Muhammad sebagai nabinya. Ya, kenapa dia tidak sepakat? Karena orang ahlu sunnah mengatakan bahwa Allah nabinya Rasul terakhir adalah Muhammad dan Abu Bakar sebagai pengganti Muhammad sejak awal wafat. Kami kaum Syiah tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini. Antum lihatkan. Menentang kepada Tuhan dia. Jadi enggak ditakdirkan Allah. Jadi Abu Bakar lebih kuat kudra Jadi oleh sebab itu orang Syiah sekarang ini jatuh kepada eh, apa namanya? mazhab Mu'tazila. Jadi bagi mereka bahwa makhluk itu berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, bagaimana bisa? Kata mereka sini. Jadi kami orang Syiah tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini dan juga kami tidak setuju dengan model Nabi yang seperti itu. <laughs> itu katanya. Ya, sungguhnya Tuhan yang memilih Abu Bakar sebagai pengganti nabinya bukanlah Tuhan kami dan nabi model seperti itu bukanlah nabi kami. Itu jelas sekali Tuhan kita berbeda dengan dia, kitab kita berbeda dengan dia, nabi kita berbeda dengan dia. Nah, bagaimana lagi? Berarti bukan nggak muslim memang nggak bisa ditemukan. Jadi sangat konyol lah kalau ada orang mempertemukan antara sunyi dengan Syiah, nggak mungkin sama sekali. Mereka sekali katakan, Tuhan kami bukan Tuhannya orang alusunal jemaah. Nabi kami bukan Tuhan uh, Nabi orang alusunal jemaah. Al-Quran seperti itu kan katakan tadi Al-Quran mereka tidak Al-Quran yang kita miliki ini. Oleh sebab itu para ulama mengatakan seperti mereka melakukan ibadah ritual pada hari Ashura itu banyak sekali pukul menyiksa diri dan segala macamnya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan Ali saja yang mati terbunuh, bapak dari Husain, ya kan? nggak dirayakan seperti itu. Nama-nama lebih afdol. Sebetulnya mereka kenapa Husain ini? Karena Husain ini adalah menikahi salah seorang dari apa namanya? keturunan versi. Karena itu mereka hulu tentang Husain ini. Atau Husain ya. Oleh sebab itu mereka berkeyakinan seperti itu. Gulunya. Ali saya yang dibunuh oleh Abu Lu'lu Al-Muljam itu, ya kan? Eh, uh, uh, uh, siapa? Ibnu Muljam bukan Abu Abu yang bunuh Umar, Ibnu Muljam itu nggak dirayakan seperti itu. Yang lebih afdal lagi para nabi-nabi banyak dibunuh, nggak disuruh ya Allah seperti itu. Juga meratapi peninggalan Nabi Muhammad nggak pernah disuruh seperti itu. Kenapa nggak mereka gulu sekali dengan Husain? Karena asalnya mereka akidah mereka ingin membentuk suatu negara negara persiraya mengembalikan akidah nenek moyang mereka dan mereka sangat benci sekali dengan Umar Khattab karena di masa Umar Khattab lah kerajaan Persia itu ditak, ditaklukkan. Itu pada hakikatnya mereka itu. Jadi akidah yang ingin mereka tegakkan itu adalah akidah sebetulnya akidah majusi yang ingin mereka hidupkan kembali. Sebab itu mereka merusak ajaran-ajaran Islam ini dalam segala li, dalam segala ini. Barangkali itu saya singkatnya karena memang ini nggak bisa operasi kayaknya nih. Anak kemarin mengusulkan kepada pemerintah juga ada film-film Syiah yang bagaimana mereka me, apa namanya Eh, di waktu hari Ashura bagaimana mereka eh, melakukan kegiatan-kegiatan ritual mereka gitu, menyiksa diri dan segala macamnya. Tapi barangkali insya Allah lain-lain kali antum bisa memiliki CD-CD tersebut. Baik, kita pindah kepada pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa kita jawab, kita usahakan jawab. Eh, Anak sangat afwam terhadap apa aliran Syiah. Mohon penjelasan ciri-ciri Syiah yang mendasar. Adalah aliran Syiah di Indonesia banyak aliran Syiah di Indonesia. Ya, khususnya eh, yang mereka ini yang dibawa jelas yang rahmat dan kelompok-kelompok mereka Yayasan Amutara Matahari ya. Semuanya itu Syiah. Di Syiah mulai menyebar dan di Indonesia pusatnya terbesar di Bandung. Di Indonesia. Ya, di Bandung. Di Bandung mereka paling kuat. Karena dan dengkot mereka itu berada di Bandung ya memang uh, apa guru besar mereka berada di Bandung yaitu siapa Jalur Rahmat itu berada di Bandung cara mereka dalam mendakwahi alusunan jamaah di Indonesia sekarang tidak menamakan syiah pertama sekali paling-paling mereka mengajak untuk dialog ya semacam-macam gini dia tidak akan menamakan syiah pertama sekali karena kalau mereka mengatakan syiah nggak berhasil karena orang sudah tahu sekali ya alergi sekali dengan kata-kata syiah atau rafidah itu tidak mau mengatakan seperti itu dan buktinya banyak orang-orang kita yang termakan oleh aliran itu, mereka mengatakan tidak dari Syiah. Gitu. Di pertama sekali mereka mempengaruhi tidak menamakan atas nama diri Syiah, tapi dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Ciri khusus orang Syiah adalah mencela sahabat. Mencela sahabat itu yang utama sekali bagi mereka dan bahkan itu ritual mereka, ibadah bagi mereka mencela sahabat itu. Zikir mereka itu adalah mencela sahabat, mengkafirkan. Kemudian ya gulu dengan Khomeini dan segala macamnya. Dengan masalah Mahdi dan segala macamnya. Banyak ciri-ciri yang kita bicarakan tadi ciri-cirinya semua. Tapi kalau antum ingin tahu Syiah atau tidak Syiah, tanya pandangan terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ciri mereka itu adalah eh, pertama sekali kita usahakan mereka itu kalau kamu ingin mendekati saya, kamu itu berdoa dulu, cintai dulu orang yang lebih afdal daripada saya dalam berislam ini, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar ada kitab fikih yang dikarang oleh orang Syiah yang kitabnya dipakai oleh orang-orang Sunnah? Enggak tahu anak. Ya, kitab Sunnah saja lebih banyak daripada kitab Syiah dan lebih benar gitu. Dan bahkan kita kata Syiah itu pada umumnya kebohongan banyak isinya. Saya pernah mendengar dari ustadz saya dulu, lulusan S1 Islam Pakistan, bahwa Syiah ada juga yang sunnah artinya tidak semua sesat. Ini salah dia. Kalau Syiah ya sesat. Adakah ulama Syiah yang tobat dan kembali ke sunnah? Allahu alam. Anda tahu ya, mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Karena diprediksi dalam pengarang buku runtuhnya eh, apa namanya? Ada buku yang baru Anda beli, judulnya lupa Anda, tentang Syiah juga. Eh, robohnya sonam gitu, robohnya itu dia menyebutkan bagaimana dia dikejar oleh orang Syiah, disiksa semuanya pada penderitaannya di sana. Dan juga bagaimana api majusi di Iran. Jadi orang-orang alusunnah di Iran itu dihabisi oleh mereka, dibunuh, disiksa dan bagaimanapun. Begitu. Tapi masih ada tersisa di musim haji ketika mereka katakan sunni, sunni kata mereka. Jadi ada, masih ada orang-orang sunni di Iran itu ada, tapi mereka itu di pinggiran-pinggiran. Tidak menyembunyikan keislaman mereka. Di biasanya mereka melawan bertentangan sekali dengan orang Syiah di sana. Disiksa dan dihabis-habisi, dibunuh, masjid-masjid orang-orang Sunni itu dibakar, dihancurkan oleh mereka. Karena yang paling mempunyai kekuatan keras dalam Syiah ini, eh, eh, paling yang paling ekstrim dari sesuatu dalam aliran Islam Syiah ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mekah musim haji pada 80-an, ingat antum kan? Kebakaran semacam apa yang terjadi waktu di terowongan Muaisim orang Indonesia banyak mati itu orang Syiah melakukan itu. Itu di Madinah dikatakan oleh para orang ah, sunnah di Madinah itu minimal mereka kalau nggak sempat menyakiti kita menginjak bayang-bayang kita kalau berjalan itu mereka sudah ibadah bagi mereka itu minimal untuk menyakiti alusun jemaah kalau antum belanja di tempat dia itu itu dikotorin mereka makanan itu itu saking dendamnya mereka bencinya mereka kepada alusun jemaah Jadi, minimal katanya itu bayang-bayangnya diinjak gitu Ustaz saya beberapa kali sholat di masjid Babu Salam ini nggak tahu saya ini, Bagus Salam Dogo. Yang mana pimpinannya Mukhtar Adam. Siapa Mukhtar Adam nggak tahu juga nih. Adalah orang dikenal sebagai orang yang berusaha menyatukan mazhab Sunni dengan mazhab Syiah. Dia juga punya KBIH yang mana tata cara manasiknya adalah penggabungan antara mazhab Sunni dan Syiah. Apakah saya sholat saja di masjid mereka? Tidak, jangan sholat. Jangan pernah sholat di belakang orang Syiah, karena sholat mereka ada kisah ada juga e, eh, muktamar yang dilakukan di, di apa? Di Turki. Jadi ulama-ulama Sunni, ulama Syiah dikumpulkan di sana. Ketika sholat dimajukanlah orang Syiah menjadi imam. Para ulama Sunni sebagai ulama Sunni nggak mau sholat. Kenapa? Gimana saya sholat uduknya aja nggak syah. Saya sholat di belakang dia. Tapi katakan mau kita ini mau bersatu. Bagaimana bisa bersatu? Ya, sholat aja nggak sah dia. Jadi nggak sah sholat di belakang orang Syiah nggak sah. Karena wuduknya nggak sah, sahnya batal, salatnya batal sekali. Apakah Husain Tabatabai adalah dari Sunni atau Syiah? Kalau biasanya nama-nama seperti ini adalah dari Syiah, Tabatabai, Husain Tabatabai. Saya nggak tahu apa bukunya itu. Apa perbedaan antara taqiyah dengan apa? Tauriyah. Tauriyah berbeda. Tauriyah umpamanya ketika Rasulullah SAW ditanya dalam pertemuan eh, dalam menyebut waktu perang Badar itu Min aina antum? Min ma'in. Min ma'in itu dalam bahasa Arabnya bisa dua pengertian. Artinya bisa dari suatu daerah, bisa berarti min ma'in maksudnya kami diciptakan dari air, mani gitu maksudnya Rasulullah. Itu toria namanya. Atau toria ini tidak boleh bisa dihukum bohong antum. Tidak boleh dilakukan kecuali memang keadaan butuh ya, saja kecuali musuh antum berada musuh gitu umpamanya. Antum rela umpamanya. Seperti toria umpamanya kalau ukasha. Ya, dikatakan telah diuli oleh engkau Ukasa. Artinya apa? Supaya yang lain tidak ikut jadi nanti meminta. Kalau dimintakan lagi ketika Rasulullah SAW 70 ribu orang orang umat ini masuk surga tanpa hisab oleh ikhob menunjuk Ukasa. Datang lagi yang satu lain. Dikatakan Rasulullah sudah diuli oleh Ukasa. Artinya apa? Supaya menutup meminta yang lainnya. Tidak meminta lagi. Kalau minta ini, minta kasih terus, minta semua. Nah, itu seperti macam-macam tauriah. Tauriah umpamanya ketika antum ditanya umpamanya antum ada orang ini biasanya terkenal dia ini nggak mau suka bayar utang. Tahu antum nih? Kalau dipinjamin uang nggak mau bayar. Nah sekarang dia mau bayar uang. Nah, sekarang saya nggak punya uang. Nanti sekarang saat berbicara, antum punya uang nih, <laughs> gitu, gitu. di lain gitu. Atau di sini saya nggak punya uang. Itu tauriyah, menghindari kemaksiatan orang lain supaya dia akan melakukan kezaliman kepada kita semacam itu tauriyah. Seperti tauriyah yang dilakukan para imam-imam waktu uh, fitnah khalqul Quran pemanya. Ini dikatakan pemanya kalau kamu tidak mengatakan Al-Quran, kemana di masa fitnatul Quran itu disuruh menyatakan Al-Quran itu makhluk? Para imam sekarang kadang ya, apa katanya? Di, di, kan diuji itu para ulama-ulama. Dia mengatakan, saya berkeyakinan, ya, Al-Quran kalamullah, itu katanya kan, wahadi wahadi makhluk. Gitu Jadi tunjukkan jarinya maksudnya di tangan dia yang makhluk gitu. itu. Itu tauria namanya. Apun tauqiyah Taqiyah itu boleh dilakukan di tengah orang kafir ketika dia ingin menyakiti antum. Tidak boleh di tengah kaum muslimin. Potoria bisa saja dilakukan sama kaum muslimin karena menghindari akan terjadi suatu apa namanya fitnah atau suatu apa menghindari menghindari eh, dari kesulitan apa menyebabkan kita kesulitan. Pokoknya orang ini biasa nggak bayar utang. Jadi supaya dia hatinya juga tidak tersakiti, cara menolaknya cara tau tauria. Tauriyah. Bagaimana dengan Imam Syaukani? Apakah beliau termasuk uh, Imam Ahlussunnah wal Jamaah padahal beliau dikatakan bermahab Zaidiyah? Memang Imam Syaukani bermahab Zaidiyah sebagian kata ulama, sebagian tetapi beliau banyak membantah juga eh, orang-orang uh, Syiah. Dan selama ini anak pahami beliau ini adalah ya Zaidiyah yang tidak juga seperti gulunya orang Syiah. Zaidiyah ini berlain dengan orang Syiah. Jadi tetapi di antara Zaidiyah juga ada yang mm, menyelisihi ahli sunnah wal jamaah tapi Zaidiyah termasuk mazhab dari antara mazhab Syiah yang paling dekat kepada ahli sunnah wal jamaah karena mereka tidak melaknat tidak melaknat para sahabat bagaimana status hadis enam hadir hukum Hadirkum ini hadisnya benar ada hadis di situ, tetapi gadirkum maksudnya hadis gadirkum, tapi hadis tersebut ditambah-tambah oleh kaum Syiah. Hadis sebenarnya semuanya diriwayatkan oleh para imam al jamaah dalam kitab-kitab mereka. Tapi Imam Syaukani termasuk Imam Al-Sunnah Jamaah, tidak termasuk kepada Zaidiyah secara zahir Anda lihat belum memang di kampung beliau itu terkenal Zaidiyah sekali. Tersebar Zaidiyah. Ya, di kampung beliau. Karena banyak kitab-kitab beliau menunjukkan akidah beliau, akidah Al-Sunnah Jamaah. Imam Syaukani. Ustaz Ana mau bertanya, saat ini banyak pesidi yang bercerita mengenai seorang bocah ajaib asal Iran yang hafal Al-Quran dan maknanya. Saya ingin tahu bagaimana pendapat ulama mengenai VCD dan buku-buku yang bercerita seperti itu. Sebab benda-benda itu sudah beredar luas di masyarakat muslim. Banyak. Kenapa harus anak Iran saja? Banyak orang-orang kecil yang hafal Quran di Pakistan, di Saudi Arabia banyak. Kenapa orang Iran saja begitu? Sebetulnya mereka berbagai cara sebetulnya ingin menarik perhatian kaum muslimin. Ya, pada hakikatnya semenjak dulu di dalam buku ini juga diceritakan kan bagaimana permusuhan mereka tentang is Islam. Mulai dari Ibnu Aqami yang berkomplotan dengan orang Holakokan sampai saat sekarang ini. Tahu antum? Zahirnya mereka itu berlawanan dengan orang orang Amerika padahal sebetulnya mereka satu dengan orang Yahudi. Tentang apa nah Hizbullah yang sempat digambar-gambar oleh orang adalah membela Islam enggak itu. Pada hakikatnya mereka itu kompak dengan orang Yahudi itu sendiri. Ingin menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah di Lebanon. Saya punya buku sendiri membuktikan bagaimana foto-foto mereka itu berpelukan dengan sama orang Yahudi, perunding-perundingan yang mereka lakukan. Saya punya baru buku itu eh, apa yang anda kenal tentang Hizbullah menceritakan. Kalau seandainya betul-betul Hizbullah itu ingin dihancurkan oleh orang orang Yahudi, susah dia hancurkan. Jelas kok bom saja itu tempat orang markasnya mereka itu sebagaimana mereka menghabisi orang-orang Pakistan dan Irak. Sudah habiskan itu. Tapi mereka sengaja itu menghidupkan orang Syiah itu suatu hal yang menentu proyek mereka. Jadi bom mana? Tempat-tempat pemukiman mereka sipil. Oleh orang Yahudi itu. Kalau tuh tahu Hizbullah ini membunuh pengasingan orang-orang Sunni dari Palestina di pengasingan. Betapa banyaknya. orang al Sunnah. Pengasingan orang-orang dari Palestina, orang-orang Sunni dari Palestina, itu mereka bunuh. Jadi sebetulnya lelucon saja itu. Kalau sebetulnya orang Yahudi ingin menghabisi Hizbullah, mudah saja. Jauh lebih canggih dan dekat dengan mereka kok. Gitu. Dan itu memang permainannya. Pemanya ada perteng ah, perteng ah, sedikit permainan antara Amerika dengan Iran tentang nuklir dan nuklirnya. Sekarang yang merusak Irak Irak itu siapa? Waktu ketika pemilihan umum itu berapa bis masuk orang-orang Iran Syiah itu masuk ke dalam Irak. Itu siapa yang penjaga? Orang Amerika, dibiarkan oleh Amerika tuh. Kerjasama yang terselubung besar sekali antara musuh-musuh eh, Islam dengan Syiah itu jelas. Dari semenjak dulu, hancurnya khilafah Abbasiyah itu karena apa? Kerjasama orang Syiah dengan halakapan. Di dalam buku ini disebut sejarah-sejarahnya sedikit oleh pengarang. Jangan antum tertipu itu, sandiwara saja. Yang katanya mau diserang, mau serang itu enggak. Sengaja mereka ingin mengambil perhatian dunia Islam supaya orang Islam berada di belakang Iran ini mengumpul menjadikan Iran sebagai rujukan mengembangkan itu. Itu aja sebetulnya. Untuk mengangkat nama Iran di dunia Islam. mana? Apa keistimewaan Nukhalis Majid pada tokoh-tokoh jil itu sih? Sengaja wasilah orang kafir itu begitu menokohkan orang-orang yang sesat itu. Gitu. Sehingga orang akan pandangan di sinilah yang Islam gitu. Sengaja mengangkat tokoh-tokoh yang sesat itu gitu. Nah begitu pula dengan dunia Islam. Sehingga orang memandang bahwa yang karena sekarang lagi gencarnya orang anti Amerika, dilihat mana negara yang lebih fokus ini anti Amerika. Munculkan i, Iran. Sebetulnya lelucon saja. Jangan antum tahu, politik semua di sana. Lelucon saja. Hizbullah, Hizbullah itu semuanya lelucon saja. Yang diserbu tempat orang-orang Sunni, rakyat sipil, kalau Hizbullah yang disebut ya mudah nangkapnya mudah semuanya mudah untuk ditangkap semua. Mereka nggak nyerap ke sana. Gitu. Saya punya buku sendiri tentang membuktikan bagaimana orang-orang Hizbullah itu berpelukan dengan eh, orang-orang uh, Yahudi. Kemudian bagaimana menurut Ustadz tentang buku Tabarruk Tawassul Studi Kritis Paham Wahabi karya Ja'far As Subhani? Nah, nggak tahu nih buku ini. Apa maksudnya Tabarruk Tawassul ini? Tentang yang jelas Tawarruk tawasul itu hanya yang disyariatkan diserangkan dalam Islam bukan mengawasilah dengan zat Nabi tebaruk dengan zat-zat para kiai mengambil tebaruk pun dicuci kayak kiai airnya ini diminum dianggap berkah begitu ini enggak ini diusap kepala oleh kiai dianggap usapannya yang berkah nanti kasih duit kiainya bagaimana tanggapan Ustaz tentang berca apa bercadar apa beredarnya subsidi seorang anak Iran ya ini sudah ini enggak usah ini menimbulkan antum atau takluk dengan itu bukan hal yang banyak di Saudi di mana-mana banyak hafal Quran itu. Siapakah Sunni? Apakah sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Mengapa apa melantar belakangi tudingan peperangan antara Syiah dan Sunni saat ini? Apa yang melantar belakangi terjadinya perperangan? Ya, mengapa orang-orang Syiah banyak yang bertangan ke Makkah dan Masjid Nabawi dan berpakaian seperti ke kantor Ya memang mereka itu pada asalnya kalau antum lihat, mereka itu ya pakaian mereka itu asalnya tebar juga seperti kita di sini. Kalau ke Makkah itu dia pakai selimut-selimut hitam begitu saja yang perempuan-perempuannya itu. Celana-celana biasanya begitu aja. Yang hijab-hijab itu nggak ada mereka pakai. Perempuan-perempuannya gitu. Sunni kita katakan alusunah wal jamaah. Alusunah wal jamaah definisinya ada dua. Umum dan khas. Yang umum adalah segala kelompok yang bertentangan dengan Islam. Oleh sebab itu disebut Sunni dan Syiah. Itu seluruh kelompok yang bertentangan dengan Syiah itu Sunni. Disebut apakah itu Mu'tazilah, disebut apa itu Asy'ariyah. Nah, itu penelitian umum dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Pengertian umum adalah segala kelompok kelompok dalam Islam berseberangan dengan Syiah, maka disebutlah Sunni dan Syiah. Ada pengertian khas oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang betul-betul berjalan dalam beriman dengan tauhid wasimah sifat dalam masalah akidahnya benar ya tidak menyimpang dalam tauhid uluhiyah dan sifat ini disebut ini disebut ahlul athar ahlul hadis salafiyah kemudian ahlus sunnah jamaah inilah mereka khas yang menjauhi segala bentuk bid bid'ah di ahlus sunnah jamaah itu ada pengertiannya um dan umum dan khas umumnya adalah seluruh aliran-aliran yang bertentangan dengan syiah oleh sebab itu sunni dan syiah istilahnya Ustadz dulu saya bergabung dengan organisasi apa nih? Saya membidangi komunikasi umat sehingga saya pernah duduk di Ahmadiyah Jamaah Tabligh. Mereka meminjamkan saya pada saya banyak buku dan uh, dalam terjemahan Inggris dan Jepang. Ketika saya sudah berpakaian sunnah dan mengembalikan buku-buku yang dipinjamkan itu, mereka memasang wajah memalu, eh? menakutkan. Padahal masih ada buku-buku mereka pada saya. Pertanyaan ustaz apakah buku-buku tersebut eh, sesat mereka tetap harus saya kembalikan? Buku tersebut kalau memang buku-buku mereka, antum bakar saja. Dan di antara syarat menjadi wah, eh, mufasir adalah memahami kiroah sabah. Iya, kiroah, saya nggak tahu syarat menjadi mufasir itu adalah mengetahui ilmu tafsir yang kaidah-kaidah mufasirin Mengetahui qira asab ahana juga nggak tahu sebagai saran. Apakah di dicela, ditaan jika ada orang yang bercita-cita jadi seorang mufasir tapi tidak memahami seluruh kiraah tidak masalah tidak boleh dicela tersebut karena sulitnya mencari guru yang membidangi hal tersebut iya betul tidak semua mufasir itu ahli kiraat tidak semua mufasir ahli kiraat kiraat kiraat itu ada ilmu tersendiri oleh sebab itu di Universitas Islam Madinah mempunyai dua jurusan. Jurusan tafsir dan jurusan kiroah namanya. Kalau jurusan tafsir dia mereka itu menulis selama tiga tahun seperti biasa, tapi kalau kiroat nggak, mereka itu selama dua tahun itu betul-betul mendalami kiroat kiroat itu dan dua tahun berikut hanya menulis sekedar bahas eh, skripsi biasa. Kalau yang tafsir, kismu tafsir mereka menulis tentang uh, apa namanya, desert, apa istilahnya kalau S2 uh, apa? Apa? Tesis, tesis ya, menulis tesis. Kalau yang bikin kiraat hanya cukup skripsi saja. Karena kiraat itu banyak bukunya masuk dialami. Adapun tafsir, boleh saja dia menafsirkan melalui nafsir hanya dengan kiraat yang dia pelajari saja. Boleh, tidak masalah. kalau hafaz pun tafsirkan ayat melalui itu saja, tidak masalah. Tidak ada syarat seperti itu. Betulkah yang pertama kali membicarakan ya, apabila kecuali dia menafsirkan nanti ada ilmu-ilmu Qur'an yang lain berhubungan ilmu Qur'an yang tidak bisa dia. Betulkah yang pertama kali memberi contoh demonstrasi pada pemerintah atau adalah Syiah? Yang pertama sekali adalah orang Yahudi. Disebutkan dalam sejarahnya adalah dikala Bakhtansar nama raja mereka. Orang Yahudi ini melawan Bakhtansar, raja orang Romawi. Ini awal dijadikan demonstrasi sehingga orang Yahudi saat itu dihabisi oleh orang-orang oleh raja Bakhtansar. Kemudian konsep inilah yang dilakukan Abdullah bin Sabah kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai pada saat sekarang ini, maka mereka ini mewarisi manhat-manhat mereka ini. Ini. Oleh sebab itu, kalau ada orang mengatakan ya, antara alul bid'ah itu kita kerjasama saja antara golongan Islam ini. Ini sama dengan mengumpulkan orang berpenyakit menular dalam satu gudang. Jadi dokter saja nggak mau mengumpulkan orang-orang penyakit menular. Bukan hanya saling mengisi terjadi, apa yang terjadi? saling bid'ah di sini saling pindah ke sini semakin subur bid'ah jadinya kan ada orang pikiran kenapa kita tidak kumpulkan saja semua ahli-ahli Islam ini Ustaz untuk apa kita harus bicarakan kesalahan-kesalahan sini karena tidak mungkin sama mengumpulkan orang-orang sakit menular dalam satu tem tempat dengan orang-orang sembuh sekalipun nah kalau orang yang sembuh akan kena penyakit orang yang sehat akan kena penyakit penular itu bukan sebaliknya bukan orang yang penyakit menular akan sembuh enggak oleh sebab itu kalau antum lihat sekarang ini aliran-aliran dalam Islam saling oh sudah apa namanya? konotasi apa sih saling sudah masuk masuki. Padahal dulu eh, orang Syiah dulu tidak Mu'tazilah. Sekarang sudah Mu'tazilah mereka. Ya. Dulu orang-orang Khawarij tidak bisa berbohong. Tidak mereka orang Khawarij mutaqaddimin bohong merupakan dosa besar mereka, enggak ada yang berbohong. Oleh sebab itu para ulama muhadisin sebagai menerima riwayat orang-orang Khawarij karena mereka tidak mau berbohong. berbohong. Tapi orang Khawarij sekarang ini paling pintar berbohong. Begitu. Nah kalau antum lihat itu sekarang ini saling antara firqah-firqah itu saling, saling beri masukan antara satu yang lain semakin kesesatan mereka bukan dari kebenaran gitu. Oleh sebab itu kata orang kenapa kita tidak kumpul saja ya alusunah saling beri kemasukan enggak enggak benar manhat seperti itu. Orang kesehatan saja boleh tahu bahwa orang penyakit menular tidak bisa dikumpulkan dengan satu orang penyakit-penyakit yang lainnya. Ini sakit gigi, ini sakit pinggang, ini sakit menular dia kumpulkan TPS semacam dikumpulkan satu. Karena sama-sama penyakit, mudah-mudahan ini yang sembuh di sini pindah ke sini, yang sembuh di sini enggak begitu. Justru yang di sini penyakit pindah ke sini ya saling menular jadi. Inilah kejadian kalau ada orang berkonsep seperti itu tadi, itu menyalahi akal dan menyalahi kenyataan sendiri. So, tolong apa namanya siapa salafi di Indonesia yang memakai qiraat sab'ah? Coba ana agar mudah memakai. Ada teman kita yang tamat kuliah Quran seperti Ustadz Johari, ya umumnya teman-teman kita yang tamat dari Universitas Islam itu mereka pelajari kiroah bukan sabah saja kiroah asyara S1 itu mereka mempelajari kiroah asyara bukan sabah seperti di Pekanbaru ada namanya Murtado kalau di Jawa ada Ustadz Johari itu yang anda tahu yang keluar keluaran. karena sedikit sekali memang orang Indonesia yang berada di kuliah Quran ini khususnya mereka yang berada di kuliah Quran S1 kuliah Quran Universitas Madinah mempelajari kiroat asyarah bukan kiroat sabah lebih dari sab'ah. Itulah sedikit barangkali apa yang kita dapat kita sampaikan kali ini memang tidak mungkin akan ada bisa ketemu antara Sunni dan Syiah. Artinya kenapa? Bukan kita tidak mau, karena mereka tidak mau meninggalkan keyakinan mereka. Itu saja. Kalau mereka mau meninggalkan keyakinan mereka, berarti dengan sendiri mereka sudah bergabung dengan kita. Tidak perlu diadakan pertemuan, tidak ada belum kan? Dengan sendirinya mereka menyesatkan para pengikut mereka Ajarkan bahwa Al-Quran itu tidak dirubah-rubah. Ajarkan untuk menghormati sahabat. Ya. Ajarkan jangan gulu dengan imam mereka. Jangan mengatakan bahwa imam-imam mereka lebih tahu tentang apa namanya yang gaib daripada Rasulullah SAW. Bahkan mengatakan imam mereka itu kedudukannya lebih tinggi daripada. Kemudian di antara lagi bahwa manhaj Syiah ini inilah yang diadopsi oleh orang-orang jil dan orang para orang-orang yang oleh sebab itu kata Syekh Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan setiap orang yang ingin merusak Islam pasti melalui Syiah. Pemanya orang jil mengatakan Al-Quran tadi roba, tidak menghargai Al-Quran, tidak memuliakan uh, eh, lafaz Allah semacam itu melalui keyakinan Syiah dan Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk. Gitu. Di pada dasarnya semua pemikiran-pemikiran itu ditimbulkan, diadop diaduk oleh orang-orang di Amerika itu diberikan kepada orang-orang sekolah ke sana untuk mendalami ahli-ahli yang sesat ini. Jadi mereka nggak mengetahui tentang apa itu kebenaran yang ada di ulama. Artinya mereka itu sama dengan orang-orang belajar ilmu kesehatan kepada dukun gitu. Artinya kenapa? Karena masa belajar Islam kepada orang kafir? Suatu hal yang aneh saja. Ya, jangankan kamu mengetahui tentang sholat, ya, cara wudhu aja belum tahu-tahu dia kan. Ini, kalau ada orang belajar Islam ke orang kafir itu kan sangat aneh. Sedangkan kita bicara masalah spesialisasi pada zaman sekarang ini, tapi ketika mereka menyalahi kaidah dalam ini, karena ada istilah-istilah dalam Islam itu yang tidak bisa dipahami kecuali oleh melalui ulama. Mustalah ilmiah, mustalah syariah itu melalui ulama. Begitu juga ada ilmu kedokteran kan ada istilah-istilah yang memang harus dituntut langsung kepada dosen yang memang sudah ilmu pakar dan kesehatan. Bukan berarti sudah bisa berbahasa Arab lalu kita baca Al-Qur'an Ah, lu kita terjemahkan sendiri paham sih tidak bisa seperti itu. Sebagaimana buku-buku ilmu lainnya, ilmu kedokteran, ilmu serta ilmu komputer itu, beli saja lah ya buku-bukunya. Bisa nggak antum praktek sendiri? Nggak bisa, nggak mungkin. Karena harusnya ada diterangkan maksud-maksud dari definisinya, dari pembagiannya, dari apa semua. Sekarang ibaratnya orang-orang jil itu, orang-orang belajar itu ingin merobak semua yang sudah diakui oleh ulama Islam. Nanti seperti orang yang sudah disepakati oleh dalam ilmu kesehatan ini, apabila panas badannya lebih dari 30 derajat Celcius itu termasuk sudah panas badannya. Kalau orang jil mengatakan tidak, kalau masih 45 mah normal. Sama seperti itu. Nah, itu kata mereka seperti itu, melanggar semua apa yang dikatakan oleh ulama Islam. Masih normal ya. jadi. Jadi ini melanggar semua kaidah-kaidah yang sudah baku diterangkan oleh ulama. Seperti itu pula lah ibarat orang bicara ilmu kesehatan ingin merubah. Pemanya kalau orang sakit kepala itu ya apa namanya komposisinya ya pil penadol itu satu ya, atau tablet penadol itu satu gitu. Menurut orang jiwa enggak kasih tiga supaya cepat sembuh. Kemerubah semua apa yang sudah disepakati oleh orang. Seperti itulah. Jadi dari dan mereka itu lebih banyak mengadopsi apa-apa yang ada di dalam sekarang pemanya pembuktian-pembuktian kepala soal quran yang mereka lakukan itu mereka sadar dari syiah semua itu. Dari syiah. Dari syiah semua yang mereka sadar seperti itu. Barangkali kita cukup sampai di sini saja. Banyak maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan-penjelasan ini. Uh, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.